Nikmat tauhid yang menyelamatkannya dari dosa terbesar yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan nikmat sunnah yang menyelamatkannya dari berbagai macam kesesatan, dari berbagai macam hal-hal yang baru di dalam agama, mengada-ada di dalam agama yang juga akan menjerumuskannya di dalam api neraka. Jadi, kedua nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat tauhid dan sunnah. Dan kedua-duanya penting. Artinya, setelah kita mentauhidkan Allah, setelah kita masuk Islam, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka janganlah kita lupa masih ada hal penting yang lainnya, nikmat nikmat besar yang lainnya yang kita butuhkan yaitu nikmat sunnah agar kita selamat dari berbagai macam kesesatan. Oleh karena itu berkata Imam Al-Mujahid rahimahullahu taala. Ma adri ayyun ni'mataini a'zam an hadani lil Islam aw afani min hadhihi al-ahwa. Aku tidak tahu nikmat manakah yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah kepada Islam ataukah Allah Subhanahu wa taala menjaga aku dari berbagai macam hawa nafsu hawa nafsu ini. Maksud beliau hawa nafsu adalah semua jalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau ini adalah dua nikmat yang terbesar. Hampir-hampir beliau tidak bisa membedakan mana yang lebih besar antara nikmat tauhid dan sunnah. Demikian pula dikatakan oleh Imam Abu Aliyah rahimahullahu taala qad an'ama Allahu alayya ni'matain fala adri ayyatuhuma a'zam an hadani lil Islam thumma lam yaj'alni haruriyah sungguh kata beliau Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadaku dua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadaku dua kenikmatan aku tidak tahu manakah yang lebih besar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam ataukah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku sebagai pengikut Haruriyah yaitu salah satu sekte Khawarij. Jadi jemaah sekalian, ulama usalaf dahulu menganggap bahwasannya dua nikmat ini sangat penting. Nikmat tauhid agar dengannya kita masuk Islam dan nikmat sunnah agar dengannya kita selamat dari berbagai macam jalan-jalan yang menyesatkan. Maka hendaklah kita lebih memperkuat lagi usaha kita untuk berpegang teguh dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita jalan untuk meraih keridoannya dan jalan untuk meraih surganya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum radhiyallahu anhum wa radu an tajri khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim kata Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Jemaah sekalian, ulama menjelaskan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita jalan satu kaum yang telah Allah ridhoi. Siapa mereka itu? Al-Muhajirin wal Ansar. Para sahabat yang paling mulia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Ternyata bukan hanya mereka juga yang mendapatkan keridoan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan walladzina tabauhum dan orang-orang yang mengikuti mereka bi dengan baik juga akan mendapatkan keridoan Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah sebagaimana dalam tafsir beliau ini berlaku sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi batasan waktu siapa saja yang mengikuti para sahabat ihsan dengan baik maka Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho kepadanya dan juga menjanjikan kepadanya surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang besar jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keridoan dan surga kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan itu bermakna sebaliknya, barang siapa yang menyelisihi petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Demikian pula jemaah sekalian di dalam hadis yang masyhur, hadis yang terkenal hadithul iftira yang diriwayatkan dari banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fin nar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka inilah jalan yang benar, inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala yaitu senantiasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam hal apa kita meneladani? dalam segala hal, dalam semua sisi kehidupan kita, baik itu akidah ataupun ibadah ataupun akhlak. Banyak orang mereka begitu mengagungkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mungkin kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya orang untuk dijadikan teladan di dalam akhlak yang mulia di dalam bergaul dengan keluarganya, di dalam bergaul dengan istri dan anak-anaknya, di dalam bergaul dengan tetangganya, maka seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan. Mestinya kita lebih sepakat lagi di dalam berhubungan dengan Allah, yaitu di dalam akidah, dalam keyakinan, dan di dalam ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula sahabatnya adalah sebaik-baiknya teladan untuk kita jadikan panutan senantiasa kita meneladani beliau agar kita berada di jalan yang selamat. Barang siapa yang menyelisihi beliau, maka dia pasti binasa. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti binasa. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu takut mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kita apabila menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua ancaman atau dengan dua azab. Yang pertama adalah azab pada hati. Yang kedua, azab pada anggota tubuh. Ini makna dan kandungan surat An-Nur ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua azab. Yang pertama azab pada hati. Apa maksudnya jemaah sekalian azab pada hati? Maksudnya adalah kesesatan. Siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menyesatkan dia. Falam mazagu azaballahu qulubahum. Sebagaimana firman Allah, tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Dan kesesatan ini akan terus-menerus Allah timpakan kepada mereka apabila mereka tidak bertobat sampai puncaknya mereka melakukan kesyirikan. Sebagaimana nanti akan kita contohkan insya Allah bagaimana kelompok-kelompok yang sesat tersebut sampai pada akhirnya mereka terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullah menafsirkan makna fitnah. Di dalam ayat ini kata beliau, al-fitnatu syirik. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi fi qalbihi syai'un min fayahlik. Kata beliau rahimahullah, bisa jadi seseorang itu apabila dia berani menolak sebagian dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul dalam hatinya satu kesesatan, kemudian terus muncul kesesatan sehingga dia binasa di dalam kesesatan tersebut, yakni sampai pada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, ini azab yang pertama yaitu fitnah, kesesatan. Kemudian azab yang kedua adalah azab yang Allah akan timpakan pada anggota tubuh. Dan itu bisa jadi di dunia dan bisa jadi di akhirat kelak, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya yang sangat pedih. Jadi, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala Barang siapa yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita harus lebih berpegang teguh dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan semua kelompok-kelompok yang sesat dan meninggalkan semua kelompok-kelompok yang sesat. Dan lebih harus waspada lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan ada terus sampai akhir zaman du'atun ala abwabi jahannam faman ajabuhum qadhafuhum fiha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada, akan senantiasa ada para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka Jahannam. Barang siapa yang menjawab seruan mereka atau mengikuti ajakan mereka, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Jadi, kita harus berwaspada. Jemaah sekalian, bagaimana caranya untuk kita waspada? Bagaimana caranya untuk kita hati-hati? Pertama sekali harus mengenal kebenaran. Pertama sekali harus mengetahui dengan detail metode dan cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang pertama sekali yang harus kita pelajari. Dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah tauhid. Adalah tauhid. Ini yang paling utama sekali yang harus kita pelajari. Demikian pula seluruh keyakinan, seluruh yang berhubungan dengan akidah. Dan subhanallah, para ulama kita, ulama ahlu sunnati wal jamaah, begitu besar jasanya kepada kita. Mereka telah menyusun buku-buku untuk memudahkan kita mempelajari. Seperti apa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita ikuti. Sebagai contoh dalam tauhid, di antara buku yang terbaik adalah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya, yang terdiri dari 67 bab. Ini usahakan secepatnya ditamatkan dan seharusnya dihafal. Ya, 67 bab ini dalam kitab tauhid ini dasar agama Islam dan dasar ahlu Sunnah wal jamaah diusahakan, dipelajari, ditamatkan dan dihafalkan. ya. Kemudian kita meningkat lebih tinggi lagi kepada kitab-kitab ahlu sunnah yang lain yang menjelaskan lebih luas tentang akidah ahlu sunnah dan manhaj ahlu sunnah seperti kitab al-aqidah al-wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian kita lebih meningkat lagi seperti buku-buku akidah yang ditulis para ulama terdahulu. Seperti kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad, kitab-kitab matan yang ringkas. Tetapi di dalamnya berisi pokok-pokok manhaj dan ajaran Ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad. Demikian pula kitab Syarhu Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Demikian pula kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya Imam As-Sabuni. Demikian pula kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Kitab As-Sunnah karya Imam Al-Humaidi dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Ini yang pertama yang harus kita lakukan agar kita dapat menapaki jalan ini. Kalau kita nggak belajar nggak akan mungkin, mustahil. Kalau kita nggak pelajari jalan ahlus sunnah wal jamaah dari keterangan-keterangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah mustahil selamanya. Tidak akan mungkin kita bisa menapaki jalan ahlus sunnah wal jamaah. Nggak mungkin, mustahil. Walaupun kita merasa kita sudah berada di atas jalan ahlus sunnah wal jamaah, tapi tidak berdasarkan ilmu, itu tidak mungkin terjadi. Agama ini dibangun di atas dasar ilmu. Jadi, ini contoh-contoh beberapa kitab yang harus kita pelajari. Ini yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa menapaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau kita tidak menuntut ilmu sekali lagi, kita tidak akan mungkin berada di atas jalan yang lurus. Walaupun kita merasa sudah termasuk ahlus sunnah, tapi kita tidak menuntut ilmu, maka hati-hati, jangan-jangan kita sedang tertipu, kita berada di atas jalan kesesatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan pemahaman itu tidak mungkin datang dengan sendirinya, melainkan harus dengan belajar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar dan pemahaman juga hanya didapat dengan tafakuh. Usaha untuk memahami. Baik, ini yang pertama jemaah sekalian. Agar kita bisa menapaki jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting daripada yang pertama. Namun yang pertama lebih penting lagi. Yang kedua adalah mengenal jalan-jalan kesesatan tersebut. Mengenal jalan-jalan kesesatan tersebut agar kita tidak terjerumus di dalam kesesatan itu. Iya. Agar kita tidak terjerumus di dalam kesesatan itu. Ini juga penting. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Satungkadu ural Islam urwatan urwatan idza nasya'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah." Akan terurai, akan terlepas ikatan Islam ini seutas demi seutas, sehelai demi sehelai apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengetahui jahiliyah. Artinya dia akan terjerumus di dalam perkara-perkara jahiliyah kalau dia tidak tahu jahiliyah. Demikian pula kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umumnya bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Pada umumnya bertanya tentang kebaikan. Adapun aku kata beliau bertanya tentang keburukan. Kenapa? Karena aku khawatir terjerumus dalam keburukan tersebut. Sebab orang yang tidak mengenal keburukan hanya ada dua kemungkinan yang terjadi padanya. Apabila datang keburukan itu padanya. Yang pertama dia terjerumus, yang kedua dia tidak mengingkari dan dua-duanya salah. Ya, Orang kalau tidak mengenal kejelekan, apabila kejelekan terjadi di depan matanya, dua kemungkinan. Kalau dia tidak terjerumus, dia nggak mengingkari dan dua-duanya salah. Oleh karena itu berkata seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqih. Faman lam ya'rifil har, faman lam ya'rifil syarra minal khair, waqa'a fihi." Kata beliau, aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, melainkan untuk menjauhinya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan antara yang benar dan buruk, maka dia akan terjerumus di dalam keburukan tersebut. Jadi, ini yang perlu kita tegaskan bahwasannya perlu kita mengenal keburukan. Perlu kita mengetahui kesesatan dan kejelekan. Untuk apa? Untuk menjauhinya, bukan untuk melakukannya. Maka insya Allah taala pada kesempatan ini secara ringkas akan kita bahas tentang firqah-firqah yang sesat dan golongan-golongan yang menyimpang itu agar kita waspada jangan sampai terjerumus padanya. Baik. Jemaah sekalian, golongan yang menyimpang tadi sudah kita sebutkan hadisnya, ada berapa mereka? 72. 72 golongan yang sesat. Tetapi ulama menjelaskan 72 ini akarnya hanya empat. Akarnya hanya empat golongan. Dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini, kita akan menjelaskan secara ringkas empat golongan tersebut. Karena inilah akar 72 kelompok sesat itu. Akar dari 72 kelompok sesat tersebut. Iya. Siapa mereka itu? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa juz ke-35 halaman 414. Di sini beliau menjelaskan kepada kita kaidah sekaligus menjelaskan kepada kita akar kesesatan. Kata beliau, "Wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa." Dan bid'ah yang menggolongkan seseorang menjadi ahlul ahwa. Maksudnya ahlul bid'ah bid'ah yang menggolongkan seseorang menjadi ahlul bid'ah. Artinya apa? Tidak semua bid'ah yang dilakukan oleh seseorang kemudian dia boleh difonis ahlul bid'ah. Ini kaidah penting di dalam apa namanya? manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Kata beliau, bid'ah yang dapat menjadikan seseorang itu ahlul bid'ah walaupun tadinya dia ahlus sunnah maka dia dapat difonis sebagai ahlul bid'ah apabila dia melakukan bid'ah yang mashtahara inda ahlil ilm bis sunnati mukhalafatuha lil kitabi was sunnah yang telah masyhur di kalangan para ulama sunnah akan penyelisihan bid'ah tersebut terhadap Al-Quran dan sunnah kebid'atil khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah seperti bid'ah khawarij, rafidah, yaitu syiah, qadariyah, dan murjiah. Bid'ah inilah yang dapat menjadikan seseorang itu ahlul bid'ah. Artinya, kalau dia melakukan bid'ah yang lebih ringan daripada ini, dia belum pantas disebut sebagai ahlul bid'ah. Iya. Ada keterangan yang lebih mencakup, yang lebih menyeluruh. Kapan seseorang itu dikatakan ahlul bid'ah? Jadi ini harus kita waspadai. Sebab sebagaimana orang yang tadinya muslim, dia bisa jadi kafir. Dia bisa jadi kafir kalau dia melakukan kekafiran. Demikian pula orang yang tadinya ahlus sunnah, dia bisa menjadi ahlul bid'ah. Bisa menjadi sesat. Kapan itu? Dijelaskan oleh Imam Ash-Shatibi rahimahullah وقد تقدم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقائدة عامة Sesungguhnya tidaklah seseorang itu digolongkan kepada kelompok-kelompok yang sesat kecuali dia bersalah atau menyelisihi di dalam perkara yang menyeluruh atau prinsip-prinsip pokok agama. Atau prinsip-prinsip pokok agama. Iya. Nah, prinsip-prinsip pokok agama tadi sudah dijelaskan Syekhul Islam seperti yang dilakukan Khawarij, Syiah, Qadariyah dan Murji'ah. Juga ada keterangan para ulama yang lainnya seperti dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri Demikian pula Syekh Mukbil bahwasannya seseorang itu juga bisa dikatakan sebagai sebagai ahlul bid'ah apabila dia melakukan bid'ah-bid'ah bukan di dalam prinsip tetapi di dalam cabang tapi banyak ya nggak cuma satu banyak dia lakukan itu juga bisa menggolongkan dia jadi ahlul bid'ah jadi kalau tadi dikatakan Imam Syatibi rahimahullah, dia melakukan dalam perkara prinsip agama. Diterangkan para ulama yang lainnya, bisa juga dia lakukan pada cabang agama. Bukan permasalahan prinsip, tapi banyak sekali dia lakukan. Banyak berjenis-jenis bid'ahnya. Demikian pula kata para ulama, termasuk orang yang membangun hubungan al-wala wal baraknya di atas bid'ah tersebut. Artinya siapa yang mendukung bid'ahnya dia cintai. Dan siapa yang memusuhi bid'ahnya dia musuhi. Ini pun bisa menggolongkan dia menjadi ahlul bid'ah. Jadi inilah beberapa ucapan para ulama yang menjelaskan kepada kita kapan seseorang itu pantas disebut sebagai ahlul bid'ah. Kesimpulannya tidak ringan. Tidak gampang. Seseorang itu bisa kita fonis sebagai ahlul bid'ah. Jadi harus berhati-hati. Ini juga bahaya mudah memfonis seseorang sesat, gampang mengatakan seseorang itu ahlul bid'ah, ini juga bahaya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengkala li akhihi ya kafir, faqad ba'abihi ahaduhuma." Siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kata Syaikh al Bani rahimahullah, hadis ini juga mencakup orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai fasik atau wahai ahlul bid'ah. Kalau saudaranya tidak seperti itu, maka ucapan tersebut akan kembali kepadanya. Baik. Kemudian, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Fa inna Abdullah ibn al-Mubarak wa Yusuf ibn Asbab wa gairuhumah. Sesungguhnya Abdullah bin Ibn al-Mubarak dan Yusuf bin Asbab dan selain keduanya qalu berkata. Ini ucapan para ulama salaf dahulu usulus natain wa sab'ina firqah hiya arba. Pokok atau sumber atau akar 72 golongan yang sesat adalah empat bid'ah ini atau empat kelompok ini yaitu khawarij, rafidah, qadariyah dan murji'ah. Jadi ini penegasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengutip dari ulama ussalaf terdahulu bahwa uh, inilah empat akar kebidaahan. Dari empat inilah bercabang menjadi tujuh puluh dua. Maka insyaallah taala pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas empat kelompok ini. Baik. Kita masuk bagian yang pertama. Apa yang pertama tadi? Khawarij. Yang pertama golongan Khawarij. Inilah golongan sesat yang pertama. Yang muncul di akhir masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian semakin menguat di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan merekalah yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu, kemudian mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. jemaah sekalian, sesungguhnya para ulama menjelaskan tentang golongan khawarij ini. Mereka itu adalah golongan yang memiliki tiga pokok kesesatan. Untuk mengenal khawarij, maka kenalilah tiga pokok kesesatan ini. Iya. Dan subhanallah, ternyata kesesatan ini masih ada dan masih banyak tersebar sampai saat ini. Walaupun mereka berbeda-beda nama. Nah ini pentingnya kita menuntut ilmu. Kita jangan tertipu dengan penamaan modern. Ya. Kalau kita nanti pelajari tiga pokok kesesatan ini, maka kita akan tahu Penamaan-penamaan kelompok-kelompok modern ini hakikatnya itu namanya khawarij. Ya. Walaupun sekarang namanya bermacam-macam. Baik. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Khawarij itu memiliki tiga prinsip. Prinsip yang pertama adalah mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar yang tidak termasuk kategori kufur akbar. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip kesesatan mereka yang kedua adalah memberontak terhadap penguasa muslim. Memberontak terhadap pemerintah muslim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Inilah tiga pokok kesesatan khawarij yang ada sejak awal sampai hari ini. Kata Syaikhul Al-Fauzan hafizahullah, barang siapa yang memiliki satu dari tiga sifat khawarij, maka dia adalah khawarij. Jadi jangan nggak nggak tunggu sampai dua atau tiga. Dia punya satu saja, dia sudah pantas disebut khawarij. Kenapa? Kembali kepada kaidah tadi itu adalah penyimpangan prinsip. Walaupun satu sudah cukup menjadikan dia ahlul bid'ah. Sama dengan orang melakukan syirik. Nggak harus dia lakukan syirik banyak jenisnya. Satu saja sudah cukup. Ya, misalkan dia berdoa kepada selain Allah, itu sudah cukup menjadikan dia musyrik. Nggak harus tunggu dia menyembelih kepada selain Allah atau dia bertabarruk dengan berbagai macam benda-benda yang bukan sebab keberkahan dan lain sebagainya. Cukup satu saja. Demikian pula di dalam kebidahan ini. Kalau itu dalam prinsip agama. Iya. Jadi kata Syekh Shalal Fauzan Habibullah, barang siapa memiliki satu dari sifat dari tiga sifat khawarij, maka dia pantas disebut khawarij. Dan siapa yang memiliki tiga-tiganya, maka dia adalah jenis khawarij yang paling parah. Ya. Contohnya yang paling parah di masa ini adalah ISIS. Ya, dia punya tiga-tiganya. Dia mengkafirkan kaum muslimin, menentang penguasa muslim dan menghalalkan darah kaum muslimin. Adapun yang memiliki satu-satu dari tiga ini itu sangat banyak sekali dan sangat banyak. Mungkin di sekitar kita banyak sekali. Baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini insya Allah taala sekilas kita akan memberikan bantahan. Ya. Jadi kita nggak sekedar membahas kesesatannya saja, kita mesti bantah secara ringkas. Kita mesti bantah secara ringkas. Ini tujuan kita belajar. Kalau cuma tahu kesesatan, ini bahaya. Malah bisa menempel di kepala kita, masuk sampai ke hati dan gak keluar-keluar. Jadi, mesti lebih diperhatikan bantahannya. Baik. Yang pertama, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Yang pertama, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan. Ayu marrajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, "Wahai kafir," maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Demikian pula dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaih lam yakun sahibuhu kadhalik." Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau menuduh orang lain dengan kekufuran kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya apabila ternyata saudaranya yang dia tuduh tersebut tidak seperti itu. Jadi ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhati-hati di dalam mengkafirkan. Nah, sekarang kita akan berikan contoh pengkafiran yang masih tersisa sampai hari ini dan begitu banyak tersebar yang dilakukan oleh golongan khawarij, yaitu pengkafiran terhadap pemerintah Muslim. Iya, pengkafiran terhadap pemerintah Muslim. Di sini mereka melakukan dua kesalahan sekaligus. Pertama, mereka menganggap dosa besar yang tidak sampai pada kekafiran sebagai kekafiran. Itu satu kesalahan mereka. Yang kedua, mereka mengkafirkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah pengkafiran. Baik, ini dua kesalahan mereka yang ingin kita bahas. Yang pertama, mereka menjadikan satu perbuatan yang bukan kekafiran sebagai kekafiran. Apa yang saya maksudkan di sini? Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum selain dengan hukum Allah. Ini kekufuran atau bukan? Berhukum dengan selain hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Wa lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jemaah sekalian, inilah ayat yang menjadi akar kesesatan Khawarij ketika mereka salah memahami. Ketika mereka salah memahami mereka mengira kekufuran yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kufur akbar. Tetapi kalau kita merujuk kepada penafsiran para sahabat, maka ternyata yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kufur asgar. Kufur kecil. Jadi kesimpulannya berhukum dengan selain syariat Islam itu termasuk kategori kufur asgar bukan kufur akbar. Bukan kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Disinilah letak perbedaan utama antara ahlus sunnah dan khawarij. Pertanyaannya, dari mana khawarij mengambil pemahaman itu? Dan dari mana ahlus sunnah mengambil pemahaman ini? Khawarij mengambil dari generasi awalnya, dan ahlus sunnah juga mengambil dari generasi awalnya. Yaitu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Seperti yang dinukil dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma demikian pula dari generasi tabi'in Atok bin Abi Rabah Taus bin Kaisan dan putranya Abdullah bin Taus dan bahkan dari seluruh ulama ahlu sunnati wal jamaah bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka itu adalah orang-orang kafir maksudnya adalah kufur asgor kufur kecil kenapa jamaah sekalian para sahabat menafsirkan itu kufur kecil karena pada asalnya ayat ini turun untuk menjelaskan kekafiran orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin Bukan untuk kaum muslimin. Ini asal ayat ini. Allah menyatakan mereka itu kafir karena tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Sehingga ketika ayat ini akan dihukumkan kepada kaum muslimin, maka beda beda hasilnya dengan penghukuman terhadap orang-orang yang memang dari awalnya sudah kafir. Seperti Yahudi dan Nasrani. Sehingga menjadi kufur asgar. Maka jamaah sekalian, dari sini kita dapat satu pelajaran penting. Inilah pentingnya mengikuti pemahaman sahabat supaya nggak tersesat. Karena kalau kita baca sendiri dan kita ambil kesimpulan sendiri, memang persis seperti kesimpulan khawarij. Kan jelas ayat ini ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang kafir. Kalau kita pahami begitu saja, kita ambil begitu saja, tidak merujuk kepada pemahaman sahabat, maka mungkin kita akan berkesimpulan seperti Khawarij. Iya kan? Ternyata mereka itu kafir. Namun kalau kita merujuk kepada para sahabat, yang dimaksudkan di situ adalah kufur asgar. Maka sekali lagi inilah pentingnya merujuk kepada para sahabat. Walaupun ahlu sunnah juga mengatakan penguasa yang tidak berhukum dengan syariat Islam atau siapa saja, walaupun dia bukan penguasa, ya Ayat ini nggak khusus penguasa. Ini perlu kita pahami juga. Ayat ini tidak khusus bagi penguasa. Siapa saja seluruh umat manusia yang berhukum seluruh kaum muslimin yang berhukum dengan selain syariat Islam itu dia telah melakukan kufur asgar dan bisa saja dia terjerumus dalam kufur akbar kalau dia melakukan satu dari tiga perkara. Yang pertama, dia menghalalkan hukum yang bertentangan dengan Islam. Menghalalkan apa yang dimaksudkan di sini? Dia meyakini sesuatu yang tadinya haram sudah menjadi halal. Contohnya mereka buat hukum khamar itu halal. Iya. Walaupun mereka sudah tahu dalam Al-Qur'an khamar itu diharamkan. Kemudian mereka katakan sudah halal di negeri kami boleh dijual karena hukumnya halal. Maka ini kekufuran. Kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengatakan, kami tahu khamar ini sebetulnya haram. Cuman mau bagaimana lagi? Kami butuh pemasukan dana. Iya. Kami butuh menyerap tenaga kerja dari pabrik khamar. Walaupun kami tahu itu salah maka ini adalah dosa besar dan bukan kekufuran. Bisa dipahami ya bedanya? Iya. Orang yang minum khamar dan dia yakin khamar ini haram, maka dia pelaku dosa besar bukan pelaku kekufuran. Orang yang tidak minum khamar sekalipun, tapi dia mengatakan khamar itu halal, dia kafir. Ini bedanya. Walaupun dia nggak minum, walaupun dia nggak minum, ya. Tapi dia meyakini khamar itu yang dia sudah ketahui dalam Al-Quran diharamkan, tapi dia bilang halal. Walaupun dia nggak minum, dia kafir. Orang yang minum khamar, dan dia masih yakin khamar ini haram, dia pelaku dosa besar dan bukan kekafiran. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kapan dia menjadi kafir? Apabila dia menganggap sama antara hukum Allah dan hukum buatan manusia. Ya, dia meyakini kedudukannya sama, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga yang lebih parah lagi. Apabila dia menganggap atau meyakini hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi, menurut ahlus sunnah, inilah tiga keadaan kapan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu menjadi kafir. Kalau khawarij juga, Langsung mereka kafirkan. Langsung mereka kafirkan. Iya. Maka inilah penyimpangan khawarij. Di antara penyimpangan khawarij di masa ini yang tersebar luas yang perlu kita luruskan. Kemudian kesalahan mereka yang kedua, kalaupun kita sepakat, oke okay itu adalah kekafiran. Tapi ingat, masih ada yang harus terpenuhi, yaitu kaidah-kaidah pengkafiran. Iya kan? Orang muslim yang melakukan kekafiran tidak otomatis menjadi kafir. Kalau mereka tidak. Mereka anggap penguasa ini sudah melakukan kekafiran, otomatis langsung mereka katakan dia kafir murtad. Oleh karena itu jamaah sekalian, bahayanya akidah pengkafiran ini jangan dianggap sepele. Inilah akar terorisme. Tidak akan ada terorisme sebelum ada pengkafiran nggak akan ada terorisme, ya, tidak akan ada pengoboman, penyerangan terhadap kaum muslimin kalau tidak ada pengkafiran, ya. Di Indonesia pernah terjadi di masjid kantor polisi, markas polisi. Bapak-bapak polisi sedang sholat Jumat. Kemudian orang Khawarij ini melakukan bom bunuh diri. Iya. Karena dia yakin Pak polisi ini sudah kafir. Sebab membantu pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah menurut keyakinan dia. Jadi luar biasa. Inilah bahayanya. Awalnya adalah pengkafiran, akhirnya adalah pengoboman. Makanya mereka nggak peduli, walaupun mereka beralasan saya mengobom orang kafir. Tapi dia nggak peduli di situ ada Muslim atau tidak, dia nggak peduli. Ya, mati sekalian sama-sama sudah kafir. Ya terutama aparat keamanan dan pegawai-pegawai pemerintah yang mereka jadikan sasaran. Baik. Jadi ini jangan disepelekan, inilah akar terorisme dan aksi-aksi kekerasan serta pengoboman. Iya. Jadi, kesalahan mereka yang kedua adalah kalaupun itu betul-betul kekafiran, maka jangan lupa masih ada kaidah-kaidah pengkafiran yang harus dipenuhi seseorang muslim yang melakukan kekafiran tidak begitu saja dapat difonis sebagai orang kafir. Buktinya adalah diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seseorang sebelum mati dia berwasiat kepada anaknya. Kalau saya mati, bakar jasadku, tumbuk jadi abu, kemudian lempar ke angin. Kemudian dia berkata, kalau Allah mampu membangkitkan aku kembali, niscaya Allah akan mengazabku dengan satu azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun. Jamaah sekalian ini ucapan kekufuran. Dia ragu Allah mampu menghidupkannya kembali. Itu kekufuran kan? Ya, dia ragu Allah mampu menghidupkannya kembali. Tetapi ketika dia sudah mati dan sudah dibakar dan jasadnya sudah disebar, maka Allah memerintahkan kepada bumi untuk mengumpulkan seluruh serpihan jasadnya dan dia dibangkitkan kembali lalu Allah bertanya kepadanya wahai fulan kenapa kamu melakukan itu maka dia mengatakan karena takut kepadamu lalu Allah mengampuninya ya para ulama menjelaskan maksudnya dia mendapatkan ampunan sebab dia melakukan itu karena kebodohannya disebabkan kebodohannya itu Allah memberikan uzur kepadanya Rabbana la tu'akhidna inna nasina au akhtana. Itu termasuk dalam ayat tersebut. Ya Allah, janganlah engkau mengazab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Dalam dalam hadis kudsi Allah telah menjawab, "Na'am." Iya, saya kabulkan. Nah ini. Jadi ada penghalang-penghalang orang itu dikafirkan. Di antaranya adalah kebodohan. Oleh karena itu jamaah sekalian, ulama menjelaskan tidak boleh mengkafirkan seseorang sebelum melakukan iqamatul hujjah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Untuk menegakkan hujah kepadanya, untuk menjelaskan kepadanya biar dia paham. Itu adalah kekufuran, jangan kamu lakukan. Iya. Dan lebih spesifik lagi ulama menjelaskan yang pantas mengkafirkan itu hanyalah para ulama. Bahkan dikatakan oleh asy Saleh Al-Fauzan hafizahullah, lebih pantas lagi untuk mengkafirkan adalah mahkamah syariat. Mahkamah syariat. Jadi orang yang melakukan kekafiran itu dihadirkan dalam pengadilan, diadili, dipelajari, diminta bertobat. kalau tidak mau barulah dikafirkan. Jadi bukan urusan kita untuk mengkafirkan orang. Iya, itu ada apa namanya? bagiannya tersendiri, yaitu mahkamah syariat yang dipimpin oleh para ulama yang betul-betul berilmu dengan agama. Baik. Jadi itulah bantahan terhadap syubhat pengkafiran mereka. Intinya mereka di sini uh, melakukan satu hal yang sangat bodoh seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan tentang mereka bahwasannya akan datang sepeninggalku anak-anak muda hudathahul asnan sufahaul ahlam anak-anak muda yang bodoh umur-umur mereka masih muda namun mereka bodoh mereka hanya bermodalkan semangat bodoh dalam artian tidak mengerti hukum-hukum agama tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka itu berucap dari ucapan sebaik-baiknya manusia. Artinya apa jemaah sekalian? Semboyan mereka, slogan-slogan mereka itu luar biasa. Kami ingin menegakkan negara Islam. Kami ingin menegakkan syariat Islam. Kami berjihad di jalan Allah. Ini ucapan dari sebaik-baik manusia. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Namun kata beliau, yakhrujuna minad din au yamrukuna minad din murukas muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Iya. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita agar jangan tertipu dengan ibadah mereka. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, jangan tertipu dengan slogan mereka. Kami berjihad melawan Amerika, kami berjihad melawan orang kafir, kami berjihad melawan pemimpin togut. Kami apa namanya? menegakkan syariat Islam, jangan tertipu. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka berucap dari sebaik-baiknya ucapan manusia yang terbaik. Demikian pula jangan tertipu dengan ibadah mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita tentang golongan Khawarij. Penampilan mereka bukan penampilan preman, bukan penampilan penjahat. Mereka berpenampilan Islami dan mereka rajin ibadah. Jangan tertipu. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu agama supaya kita gak gampang tertipu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada sadatul aulia, pemimpin para wali. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, tahkiruna salatahum ila salatihim wasiyamakum ila siyamihim. Kalian akan menganggap remeh. Kalian akan menganggap remeh solat kalian dibanding solat mereka dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Artinya jemaah sekalian, mereka itu adalah orang-orang yang rajin solat dan rajin puasa. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita agar kita jangan tertipu. Jangan tertipu dia rajin solat, di jidatnya tanda hitam dua menunjukkan rajin sujud, jangan tertipu. Jenggotnya panjang, suka pakai jubah, pakai gamis kemana-mana, jangan tertipu. Istri-istrinya pakai cadar, jangan tertipu. Walaupun itu bukan ciri teroris. Cadar, demikian pula celana di atas mata kaki, gamis, jenggot, itu bukan ciri teroris. Tapi tidak dipungkiri, teroris banyak yang kayak gitu. Ya, teroris banyak yang seperti itu. Karena itu sudah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ya, mereka melakukan sholat malam luar biasa. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, kalian menganggap remeh sholat kalian dibanding sholat mereka, dan kalian menganggap remeh puasa kalian dibanding puasa mereka. Dan dulu jamaah sekalian, kebanyakan mereka itu disebut dengan al-qurra, para pembaca Al-Qur'an. Bukan para pembaca Al-Qur'an seperti kita sekarang, tapi mereka hafal Al-Qur'an di luar kepala. Bukan sekedar baca. Dahulu kaum Khawarij itu hafal Al-Qur'an di luar kepala. Tetapi mereka tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman sahabat. Makanya Nabi saw Alaihi Wasallam mengatakan, al-Quran la yujawizu hanajirahum." Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Mereka nggak paham. Tapi mereka rajin baca Al-Quran dan mereka hafal Al-Quran. Jadi bukan jaminan. Orang itu rajin baca Al-Quran, hafal Al-Quran, berarti manhajnya sudah benar. Khawarij hebat sekali dalam menghafal Al-Quran. Tetapi bersamaan dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka dan seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Baik. Ini bantahan terhadap bantahan ringkas terhadap uh, kesesatan mereka yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin khususnya para penguasa muslim yang dari sinilah muncul berbagai macam aksi terorisme. Iya. Kemudian yang kedua, apa kesesatan mereka yang kedua? Hah? Pemberontakan terhadap pemerintah muslim. Ini juga sangat penting untuk dibahas. Pemberontakan terhadap pemerintah muslim. Yang kita maksudkan di sini adalah pemerintah muslim yang zalim. Kalau pemerintah muslim yang baik, mereka juga sepakat. Tidak boleh memberontak. Walaupun hampir-hampir tidak ada menurut pandangan mereka pemerintah muslim yang baik itu kecuali mereka yang jadi pemerintahnya. ya. Kecuali mereka yang jadi pemerintahnya, itu pun nanti nggak lama mereka akan berpisah dan menganggap temannya yang sudah jadi pemerintah sebagai orang yang zalim. Lalu mereka berusaha menjatuhkannya. Ya, Jangankan pemerintah muslim sekarang. Para sahabat yang memerintah ketika itu mereka kafirkan. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah dan bahkan mengkafirkan seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang zalim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kita mereka itu adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan syariat. Ini selalu yang menjadi apa namanya uh, tuduhan orang-orang khawarij. Pemerintah ini nggak berhukum dengan syariat. Maka kita katakan Nabi sudah menyampaikan hal itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan akan datang para pemimpin tersebut yang tidak berhukum dengan syariat. Tetapi Apakah beliau memerintahkan kita untuk melawan mereka? Jawabannya tidak sama sekali. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Siapa yang melihat satu kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya, hendaklah dia sabar. Hendaklah dia sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melawan. Hendaklah sabar. Karena kalau dia menyelisihi pemerintah sejengkal saja atau berpisah dengan pemerintah sejengkal saja kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Jadi ini satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi pemerintah yang zalim dengan sabar. Kemudian di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Para pemimpin yang curang. Dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan yang kalian pun mengingkarinya. Maka para sahabat bertanya, "Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami jika bertemu dengan para pemimpin seperti ini. Mari jamaah sekalian kita perhatikan apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kata beliau lawan? Jawabannya tidak. Beliau bersabda, ardu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum." Tunaikanlah hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk berdoa. Yang pertama bersabar, yang kedua berdoa. Ini caranya menghadapi pemimpin yang zalim. Karena sebagaimana kata Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah, pemimpin yang zalim itu hakikatnya adalah azab Allah kepada kita karena dosa-dosa kita. Dan azab Allah itu nggak mungkin dihadapi dengan kekerasan. Nggak mungkin dihadapi dengan pedang, melainkan dihadapi dengan apa? Doa, taubat, berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menghadapi pemimpin yang zalim. Karena itu azab yang Allah timpakan kepada kita. Jadi harus berdoa dan bertobat kepadanya. Bahkan di dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah." Akan datang sepeninggalku para pemimpin. La Nabi hudaya wa la nabi sunnati. Yang tidak mengambil petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Ini sudah jelas. Tidak mengambil petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku berarti tidak berhukum dengan syariat. Sudah jelas kan? Pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Bahkan kata Nabi saw, alaihi wasallam, "Wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins." Akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati setan dalam jasad manusia. Dan subhanallah, kejamnya dan jahatnya para pemimpin ini. Hati mereka hati setan, dalam jasad manusia. Tapi jemaah sekalian, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk melawan mereka? Jawabannya tidak. Sahabat Hudayfa ibnul Yaman bertanya kepada beliau, Ya kultu, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Aku berkata, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Apa apabila aku menemui para pemimpin tersebut? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasma'u wa tuti'u lil amir Wa induriba zahruk wa ukhidha fasma wa ati. Hendaklah kamu tetap mendengar dan taat kepada pemimpinmu itu meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetap dengar dan taat. Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, meskipun kalau secara sekilas kadang akal kita ini menolak, masa pemimpin yang zalim kita harus tunduk? Tapi buang jauh-jauh akal kita. Tundukkan hawa nafsu kita. Ikutilah yang sudah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi jangan pakai akal-akal kita. Maka inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi pemimpin yang zalim. Oleh karena itu jamaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat haram hukumnya memberontak. Haram hukumnya memberontak. Ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana disebutkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Demikian pula disebutkan Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Syarah Muslim. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari berisi nukilan-nukilan para ulama, nukilan-nukilan tentang kesepakatan para ulama. Mungkin saya bacakan uh, ucapan Al-Hafidh Ibn Ajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Beliau berkata, "Wa qad ajma'al al-fuqaha 'ala wujubi ta'ati sultan al-mutaghallib wal jihadu ma'ahu wa anna ta'atahu khairun min al-khuruj 'alaihi lima fi dhalika min haqnid dima' wa taskinid duhama." Kata beliau rahimahullah, fuqaha seluruhnya sepakat akan wajibnya taat kepada pemimpin yang berkuasa dan berjihad bersamanya dan mereka juga sepakat bahwa taat kepadanya lebih baik daripada melakukan pemberontakan. Sebab dalam pemberontakan itu terdapat pertumpahan darah atau tidak melakukan pemberontakan itu terdapat penjagaan terhadap darah kaum muslimin dan membuat kebanyakan orang dalam keadaan aman. Maksudnya apa jemaah sekalian? Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa Ulama seluruhnya sepakat pemberontakan itu haram. Walaupun terhadap pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim. Walaupun kepemimpinannya itu adalah mudarat. Adalah hal yang jelek dia memimpin. Tapi kalau kita memberontak, maka kejelekannya akan lebih besar. Ya, kemudaratannya justru akan lebih besar dan subhanallah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, belum pernah tercatat dalam sejarah pemberontakan yang mudaratnya lebih kecil daripada manfaatnya. Ya, belum pernah tercatat dalam sejarah. Bahkan kata beliau, belum pernah tercatat dalam sejarah pemberontakan yang mendatangkan kemaslahatan. Pasti mendatangkan kemudaratan jauh lebih besar daripada kemaslahatannya. Dan di hari-hari ini kita sebetulnya menyaksikan apa yang terjadi di Libya apa yang terjadi di Tunisia, apa yang terjadi di Yaman dan di berbagai negeri muslim yang lainnya termasuk di Mesir. Pemberontakan walaupun mereka berhasil di Libya mereka berhasil menjatuhkan Qaddafi. Tetapi setelah apa yang terjadi jamaah sekalian? Setelah terbunuh ribuan kaum muslimin. Bukankah mudaratnya lebih besar? Setelah Qaddafi diganti, apa ada jaminan pemimpin yang setelahnya lebih baik. Belum tentu kan? Ya. Belum tentu lebih baik. Malah diantara mereka berperang untuk meraih kepemimpinan tersebut. Kemudian, kalau yang ber, yang menang ini berhasil memimpin, maka yang kalah merasa dia mengambil kepemimpinan saya dengan cara yang tidak benar. Dia pun menyusun kekuatan untuk membalas. Seperti yang terjadi di Yaman. Ya, seperti yang, persis seperti yang terjadi di Yaman. Kemudian dia berhasil mengalahkan. Orang lain juga melihat dia melakukan kudeta. Caranya salah dalam mengambil kepemimpinan. Kita harus turunkan dia. Terus seperti itu jamaah sekalian. Gak ada akan keamanan. Gak akan terjadi keamanan. Terus seperti itu. Iya. Inilah hikmahnya mengapa Rasulullah SAW melarang pemberontakan. Tetapi seperti kata Nabi SAW, mereka itu adalah hudasaul asnan sufahaul ahlam umur-umur mereka masih muda dan mereka adalah orang-orang bodoh. Jadi nggak bisa melihat ke depan akibat dari perbuatan mereka. Baik. Kemudian ada hal yang penting sekali untuk dipahami. Pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Iya. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Kebanyakan orang mengira pemberontakan itu hanya dengan senjata. Padahal pemberontakan yang hakiki juga dengan kata-kata. Bahkan tidak akan pernah terjadi pemberontakan dengan senjata sebelum didahului pemberontakan kata-kata. Ya kan? Orang harus diprovokasi dulu. Harus dipanas-panasi dulu. Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani Syafi'i rahimahullah menyebutkan dahulu ada kelompok khawarij yang namanya Al-Qa'diyah. Ya, khawarij itu bersekte-sekte. Ada Haruriyah, Al-Azariqah. Di antaranya juga ada Al-Qa'diyah. Al-Qa'diyah ini tidak pernah ikut berperang. Tapi mereka memanas-manasi. Dengan cara apa jemaah sekalian mereka memanas-manasi? Yaitu menjelek-jelekkan pemerintah. Ya. Dan yang pertama melakukan ini adalah khawarij generasi pertama sekali yang bibitnya muncul di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata menasehati, sok menasehati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan banyak orang. Dia berkata, "Idil ya Muhammad, fa inna kalam ta'dil." Berlaku adillah wahai Muhammad, karena kamu tidak berlaku adil. Maka kata Syekh Ibn rahimahullah, ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan bahwa pemberontakan dengan kata-kata itu adalah juga termasuk pemberontakan yang hakiki. Iya. Artinya, siapa yang melakukan pemberontakan dengan kata-kata, dia juga khawarij. Dan ini betapa banyak yang melakukannya. Ya. Menjelek-jelekkan pemerintah di media massa. Menjelek-jelekkan pemerintah di media-media sosial. Di mimbar-mimbar, di jalan-jalan dengan melakukan demonstrasi. Iya. Sekali lagi, ini termasuk prinsip agama sebagaimana yang dijelaskan ulama ahlu sunnati wal jamaah. Ya mungkin ada orang sekarang yang mengatakan itu bukan prinsip agama. Tapi sudah kita sebutkan dari awal tadi, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ini termasuk prinsip agama. Siapa yang melanggarnya menyebabkan dia termasuk kategori ahlul bid'ah atau golongan khawarij. Baik. Kemudian yang ketiga, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Tadi sudah kita sebutkan dalil-dalil bahwasannya itu muncul dari pengkafiran. Kemudian mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam dia kekal di dalamnya kemudian Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya serta Allah menyiapkan baginya azab yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Maka ini peringatan kepada kelompok Khawarij darah seorang muslim itu sangat besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian bantahan ringkas terhadap kelompok Khawarij. Kita masuk golongan sesat yang kedua yaitu Syiah. Jamaah sekalian, Syiah adalah golongan sesat yang kedua muncul setelah Khawarij. Muncul di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pencetusnya adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya. Dia mengajarkan kepada kaum muslimin seharusnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berhak menjadi khalifah. Tetapi Abu Bakar dan Umar kemudian Utsman merampasnya. Iya. Ini awal ucapannya. Kemudian meningkat lagi. Dia mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih mulia, lebih afdal dari Abu Abu Bakar dan Umar. Ya dan disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Tarikhul Khulafa orang yang mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar maka dia dicambuk oleh Ali dengan 80 kali cambukan jadi Ali sendiri yang mencambuk kemudian meningkat lagi dia mengatakan seharusnya Ali bin Abi Thalib yang menjadi rasul menjadi nabi tetapi malaikat Jibril alaihissalam salah memberikan wahyu Kemudian pada akhirnya mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai sesembahan mereka. Dan disebutkan oleh As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa, Ali bin Abi Thalib membakar mereka yang mengatakan dia sebagai sesembahan mereka. Dan beliau sebutkan, ketika Ali hendak membakar mereka, malah mereka tambah sesat. Mereka bilang, tidaklah membakar dengan api kecuali dia betul-betul sesembahan. Kecuali dia betul-betul Allah. Karena dia mengazab dengan api. Api itu kan neraka. Jadi mereka tambah sesat. Subhanallah, ini bahaya kesesatan. Iya. Ini jemaah sekalian secara ringkas akar kesesatan mereka. Kemudian kesesatan mereka berkembang terus berkembang karena adanya sifat dusta. Kata para ulama, tidak ada kelompok yang paling pendusta melebihi Syiah. Karena mereka memunculkan berbagai macam hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun atas nama Ali bin Abi Thalib dan keturunannya mengajarkan ajaran-ajaran dusta sehingga muncul kemudian berbagai macam kesesatan mereka dan subhanallah inilah kelompok yang paling banyak kesesatannya kalau kita bikin daurah tiga hari full membahas kesesatannya nggak akan selesai ya ulama telah menulis buku-buku tebal untuk membahas satu dua kesesatannya saja. Ya, untuk dibantah secara terperinci. Jadi barangkali pada kesempatan ini saya hanya ingin membahas beberapa kesesatannya saja yang sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Iya, yang sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Di antaranya adalah mereka meyakini imam-imam mereka adalah perantara dalam beribadah kepada Allah. Inilah hakikat Syiah. Makanya jemaah sekalian, Syiah itu kata para ulama mereka itu bergolong-golongan, bersekte-sekte sampai 72 golongan. Dan ada yang sudah nggak pantas disebut sebagai ahlul bid'ah, tetapi orang kafir. Dia udah nggak pantas lagi sebut ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu masih muslim. Dia udah nggak pantas. Namun ada juga yang masih muslim. Iya. Nah, ini yang sudah sampai pada kekufuran, yang telah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Di antara keyakinan mereka bahwasannya imam-imam mereka adalah perantara dalam beribadah kepada Allah. Ini kita kutipkan dari ucapan tokoh mereka di dalam kitab mereka sendiri, yaitu dalam Biharul Anwar juz ke-23 halaman 97 dikatakan oleh Al-Majlisi penulisnya dinukil dari imam-imam mereka dia berkata, "Fa innahum hujubur rabb wal wasaid bainahu wa bainal khalqi." Sesungguhnya para imam-imam kami adalah hijab-hijabnya Allah. Mereka itu adalah perantara makhluk untuk beribadah kepada Allah. Ini keyakinan Syiah tentang imam-imam mereka. Jadi mereka itu nggak beribadah langsung kepada Allah. Beribadah kepada imam-imam mereka untuk diteruskan ibadah mereka kepada Allah dan ini sama persis dengan keyakinan sebagian orang-orang sufiyah ya keyakinan sebagian orang-orang sufiyah yang meyakini wali-wali mereka dapat meneruskan doa mereka kepada Allah persis sama persis sama tidak ada bedanya iya dan ulama ahlu sunnati wal jamaah seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat Barang siapa yang menjadikan makhluk, apakah dia seorang wali atau seorang nabi ataupun malaikat dalam beribadah kepada Allah, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Sebagaimana dikatakan di dalam Nawakidul Islam, "Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an." Barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dia berdoa kepada perantara tersebut. Ini yang mereka sebut dengan tawasul. Tapi itu bukan tawasul yang benar. Itu tawasul yang syirik. Tawasul yang benar bukan seperti itu. Ada tawasul yang benar, tapi bukan seperti itu. Kemudian dia bertawakal kepada mereka. Bersandar kepada mereka. Dan dia minta syafaat kepada mereka. Maka kafara ijma'an. Dia kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya, kalau kita sering mendengarkan ulama berbeda pendapat sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Ada yang sholat 8 rakaat tarawih, ada yang 20 rakaat. Maka di sini ulama seluruhnya sepakat. Siapa yang menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, dia kafir. Ya, tapi anehnya ada orang yang dianggap ulama yang malah mengajarkan hal tersebut. Iya. Dan mereka anggap itu sebagai satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Amalan yang paling Allah murkai, syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad, mereka anggap sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bahkan mereka tidak jarang melakukan perjalanan jauh untuk mencari kuburan-kuburan para wali, untuk berdoa kepada para wali tersebut. Tujuannya agar doa mereka diteruskan kepada Allah. Ulama sepakat seluruhnya itu adalah kesyirikan mereka anggap sebagai ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Kebodohan terhadap tauhid yang mana kita punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ini diantara kesesatan Syiah. Sampai pada derajat kekufuran. Ini bukan bid'ah biasa. Ini termasuk kategori kekufuran. Demikian pula Syiah meyakini imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. Seperti juga disebutkan dalam Biharul Anwar ini kitab resmi, kitab suci, seperti kitab suci lebih tinggi dari Al-Quran di, di kalangan Syiah, karya Al-Majlisi. Pada juz ke-26, halaman 27. Dia berkata, dari Abu Abdullah, dari Abu Abdullah, Wallahi laqad u'tina ilmal awwalina wal akhirin. Kata Abu Abdullah, ini imam salah seorang imam mereka, dia menukil, demi Allah kami telah diberikan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Faqila lahu ilmu ilmul Maka dikatakan kepadanya, "Apakah kamu tahu ilmu gaib?" Faqala lahu, maka dia berkata kepada yang bertanya, Waihat, inni a'lamu ma fi aslabir rijal wa arhamin nisa." Celaka engkau. Sungguh aku mengetahui apa yang ada di sulbi kaum lelaki dan apa yang ada di rahim para wanita. Jadi dia mengklaim tahu perkara gaib, inilah keyakinan orang-orang Syiah terhadap imam-imam mereka. Bahwasanya imam-imam mereka tahu perkara gaib. Dan itu pun keyakinan sebagian orang sufi terhadap wali-wali mereka. Ya. Wali-wali mereka mereka meyakini mengetahui perkara gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagaimana dalam surat An-Naml ayat ke-65.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 Makanya jemaah sekalian, orang yang datang kepada dukun dan dia percaya dengan ucapan dukun, maka dia kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun atau tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang percaya, apalagi orang yang mengklaim saya tahu saya tahu ilmu gaib. Orang yang mempercayai mempercayai dia tahu ilmu gaib, dia kafir. Apalagi yang mengklaim saya tahu ilmu gaib. Iya. Jadi ini diantara contoh kesesatan Syiah dari sekian banyak. Ini dalam permasalahan akidah, belum lagi dalam permasalahan ibadah. Ya, banyak sekali sholat mereka yang aneh-aneh, wudhu mereka yang aneh-aneh, yang berbeda dengan ahlu sunnah. Pokoknya mereka ingin selalu berbeda dengan ahlu sunnah. Seperti ahlu sunnah ingin selalu berbeda dengan orang-orang kafir, mereka pun demikian. Ingin selalu berbeda dengan ahlus sunnah. Demikian pula dalam hal akhlak mereka yang sangat rusak yaitu tersebarnya perzinahan dan penyakit-penyakit yang diakibatkan perzinahan tersebut. Perzinahan yang mereka anggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah yaitu nikah mut'ah atau nikah kontrak. Makanya disebutkan bahwa penelitian hari ini negeri yang paling banyak tersebar penyakit AIDS adalah Iran. Adalah Iran, negeri yang hari ini paling banyak tersebar penyakit AIDS karena gonta-ganti pasangan, ya, dengan dalih ibadah atau nikah mut'ah. Dan masih banyak lagi jamaah sekalian kesesatan Syiah. Ya, ini sebagai contoh saja. Sekali lagi sangat banyak. Baik. Sekarang kelompok yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Hah? Al-Qadariyah. Baik. Sebelum kita membahas Al-Qadariyah, kita jelaskan dulu secara ringkas keyakinan Ahlus Sunnah terhadap Al-Qadar. Karena penyimpangan Al-Qadariyah ini dalam Al-Qadar. Apa keyakinan Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah meyakini keimanan terhadap takdir itu mencakup empat macam keimanan. Yang pertama, mengimani. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya mengetahui segala sesuatunya secara global maupun secara terperinci. Yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang tidak terjadi apabila dia terjadi, bagaimana bentuknya Allah tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, semua itu telah Allah catat di Allahul Mahfud. Semua itu telah Allah catat di Allahul Mahfud segala takdir Allah, segala ketetapan Allah telah ditulis di dalam sebuah kitab yaitu Allahul Mahfud. Dan dua perkara ini diantaranya disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allahi yasir." Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Sesungguhnya itu semuanya sudah ada dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sanatin." Sesungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Allah telah tulis semua yang terjadi 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, harus kita yakini bahwa seluruh yang terjadi di alam ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa yaf'alullahu ma yasha." Dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat ke-27. Kemudian ini yang ketiga, kita harus yakin tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini baiknya maupun buruknya kecuali itu ketetapan Allah. Apapun yang terjadi, baiknya maupun buruknya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengimani bahwasannya seluruh yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah. Baiknya maupun buruknya adalah ciptaan Allah. Apapun yang terjadi, manusianya dan perbuatannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusianya dan perbuatannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam surat As-Saffat ayat ke-96. Dan Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi manusia dan apa yang mereka kerjakan dua-duanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian empat keimanan terhadap takdir Allah menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tetapi jemaah sekalian, ini tidak menafikan keyakinan bahwasannya Allah menciptakan bagi kita dan memberikan kepada kita kemampuan dan keinginan. Iya. Allah berikan kepada kita keinginan untuk memilih yang benar dan yang salah. Untuk memilih sesuatu dan kemampuan untuk melakukannya. Namun pilihan dan keinginan kita tidak lepas dari takdir Allah. Jadi dua-duanya kita imani. Segala sesuatu yang kita lakukan itu takdir Allah dan itu pun adalah pilihan kita. Dan tidak akan terjadi walaupun kita sudah memilih kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk apa namanya? menakdirkannya. Baik. Inilah secara ringkas keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap takdir. Nah, sekarang kita bahas tentang kelompok-kelompok sesat terkait takdir ini, terkait perkara al-qadar. Iya. Mereka secara garis besar disebut Al-Qadariyah. Dan ini muncul di akhir masa sahabat. Di akhir dimuncul di akhir masa sahabat yaitu dari seorang yang disebut Ma'bad Al-Juhani. Dialah yang pertama memunculkan bid'ah al-qadar. Dan juga Rasulullah SAW telah mengingatkan akan munculnya mereka. Beliau bersabda al-qadariyah majusu hadhihi ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Iya, mereka adalah orang-orang majusinya umat ini. Ketika pertama muncul, maka sampai kabar mereka kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah Maka beliau berkata, "Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka." dan mereka juga berlepas diri dari aku. Dan bilang kepada mereka bahwasannya Allah tidak akan menerima sedekah mereka walaupun sebesar gunung Uhud sampai mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini awal kemunculan mereka. Baik. Kemudian ulama menjelaskan Qadariyah ini ada tiga sekte yang terbesarnya. Yang pertama adalah Qadariyah Musyrikiyah mereka lah yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-148. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kata mereka, kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak melakukan syirik, tidak pula bapak-bapak kami. Maksudnya apa jemaah sekalian? Mereka nggak mau disalahkan. Ya, mereka nggak mau disalahkan karena telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang pertama. Mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan. Allah tidak mentakdirkan. Ini kaum musyrikin dahulu. Nah, jadi ya hakikatnya orang yang mengaku muslim yang tidak beriman kepada takdir dia mengikuti orang-orang musyrik ini. Kemudian yang kedua disebut dengan qadariyah gulat. Qadariyah yang ekstrim. Siapa mereka ini? Itulah yang saya sebutkan tadi, Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya. Mereka itu adalah nufatul ilm, orang-orang yang mengingkari ilmu Allah. Mereka mengatakan innal amra unufun. Sesungguhnya perkara itu adalah unuf. Maksudnya apa? Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi baru Allah tahu. Ya, ini keyakinan mereka. Dan disebutkan para ulama, sekte ini yang pertama kali muncul sudah musnah. Ya. Jadi udah nggak pernah terdengar. Mungkin ada tapi nggak pernah terdengar lagi di masa ini. Ya kan? Belum kita belum pernah dengar di masa ini ada orang yang mengatakan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Kali ini sudah jelas kafir. Ini yang dikafirkan oleh Ibnu Umar tadi. Apa Ibnu Abbas. Katakan kepada mereka, bukan Ibnu Abbas ya, apa Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Katakan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Artinya beliau mengkafirkan mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga disebut qadariyah mutawassifah. Ya, qadariyah yang mending. Ya. Artinya tidak separah yang sebelumnya. Siapa mereka itu? Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, mereka itu adalah Mu'tazilah, Syiah, Rafidah dan Zaidiyah. Ya, jadi Syiah masuk juga di sini. Ya. Mereka itulah yang mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk. Artinya makhluk itu merdeka bebas tidak ada campur tangan Allah dalam perbuatan mereka. Mereka berkuasa sendiri atas perbuatan mereka. Apapun yang mereka ingin, kehendaki pasti terjadi. Mereka inilah jemaah sekalian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai majus hadhil ummah. Ini kelompok yang ketiga ini. Mereka itu yang disebut majusi hadhil ummah. Kenapa dinamakan demikian? Karena majusi itu mengimani pencipta itu ada dua. An-nar wa zulmah. An-nur wa zulmah. Cahaya dan kegelapan. Cahaya yang menciptakan kebenaran, kegelapan yang menciptakan kejelekan. Itu keyakinan majusi. Tapi Qadariyah ini lebih parah lagi. Ya. Kalau Majusi mereka punya pencipta dua. Namun Qadariyah ini mereka punya pencipta setiap makhluk. ya kan? Setiap makhluk menciptakan perbuatannya sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Jadi mereka sebetulnya lebih parah daripada Qadariyah, daripada Majusi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka adalah Majusi umat ini. Karena Majusi mengimani dua pencipta, mereka mengimani banyak pencipta. Karena menurut mereka setiap makhluk menciptakan setiap makhluk menciptakan uh, perbuatannya sendiri. Maka bantahan kepada mereka yang pertama, bantahannya banyak, mungkin saya ringkas. Yang pertama adalah tadi kita sudah sebutkan surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Iya. Jadi ini ayat adalah sekaligus bantahan kepada mereka. Allah mengatakan dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Iya. Demikian pula mereka mengatakan Allah uh, perbuatan itu terjadi bukan dengan kehendak Allah, tapi kehendak makhluk masing-masing. Maka bantahannya dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walau Allahu maqtatala alladhina min ba'di ma ja'athumul Kalau Kalaulah Allah menghendaki, maka tidak akan berperang orang-orang yang telah datang telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan dari syariat. Adapun bantahan dari segi akal sehat kepada mereka. Kita katakan kepada mereka, makhluk seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Makhluk seluruhnya di bawah kekuasaan Allah. Apakah maksud akal? Makhluk ini kemudian bebas berbuat sekehendaknya, semaunya, padahal dia di bawah kekuasaan Allah. Kalau begitu dia penguasanya, bukan Allah. Iya. Maka tentu itu tidak masuk akal. Kalau begitu, mereka samakan Allah dengan penguasa di dunia. Kan sering seperti itu. Kita punya penguasa. Tetapi kenyataannya kita bisa bebas melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh penguasa tersebut. Iya. Kalau mereka mengatakan demikian, berarti mereka samakan makhluk dengan penguasa di dunia yang tidak bisa mengontrol seluruh makhluknya. Jadi, apa namanya, uh, ucapan mereka itu, keyakinan mereka itu terbantahkan baik dari segi dalil syariat maupun dari segi akal yang sehat. Iya. Ini secara ringkas bantahan terhadap keyakinan qadariyah tersebut. Sebaliknya, kelompok yang kebalikannya daripada al-qadariyah, ya, yaitu kelompok al-jabriyah. Al-jabriyah ini juga disebut para ulama termasuk kategori qadariyah. Tetapi yang pertama qadariyah e, menafikan menafikan per, apa namanya per, takdir Allah. Yang kedua qadariyah adalah menafikan perbuatan makhluk. Maka ini disebut kelompok al-jabriyah. Ini kelompok kebalikan daripada al-qadariyah. Ya, kelompok kebalikannya daripada al-qadariyah. Dan kelompok ini ada dua golongan. Ada dua golongan. Yang pertama, kelompok Al-Gulat yang ekstrim. Siapa mereka ini? Mereka itulah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah dan Gulatus Sufiyah. Ya, Sufi yang ekstrim. Apa pendapat mereka? Mereka mengatakan, mereka mengatakan, uh, manusia itu seperti bulu yang diterbangkan angin. Ya, atau dalam istilah uh, sufi manusia itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ya, atau dengan kata lain manusia itu seperti wayang. Jadi dia nggak punya kemampuan apa-apa. Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak punya kemauan apa-apa. Allah yang menggerakkannya. Dia nggak ada kemauan sama sekali. Jadi ini kebalikannya dengan qadariyah. Ya, kalau Qadariyah tadi sebaliknya. Mereka mengatakan dia bebas merdeka. Allah nggak ada kehendak sama sekali terhadap perbuatannya. Kalau ini sebaliknya, dia nggak punya kehendak apa-apa, dia nggak punya kemampuan apa-apa. Dia seperti bulu yang diterbangkan angin. Dia seperti wayang yang digelakkan yang digerakkan oleh dalang. Ya. Apa yang mereka inginkan jemaah sekalian? Maksudnya kalau dia mencuri, kalau dia berzina, dia berbuat dosa apapun, dia nggak boleh disalahkan. Ya, yang salah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sudah jelas batil. Makanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada orang yang mencuri mau dipotong tangannya. Dia mengatakan, wahai Umar, saya ini mencuri sudah takdir Allah. Maka kata Umar, saya pun akan potong tanganmu juga takdir Allah. Iya. Jadi ini terbantahkan menurut dari syar'i maupun dalil secara akal yang sehat. Baik. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua disebut al-jabriyah al-mutawassit. Jabriyah jabriyah yang pertengahan. Iya. Mereka ini mereka ini yang berkeyakinan bahwasannya hamba itu majburun fil batin, mukhtarun fil zahir. Artinya, secara zahir dia memilih. Tetapi secara batin dia dipaksa oleh Allah. Ya, dia nggak punya pilihan. Ya. Ini ada Jabriyah seperti ini, tapi saya nggak sebut nama. Ya. Ini golongan yang kedua. Intinya, ini adalah golongan yang sesat sebagai kebalikannya daripada uh, Qadariyah tadi. Dua-duanya adalah golongan yang sesat. Ya. Mungkin saya tambahkan satu bantahan terhadap mereka. Karena mereka mengatakan orang berbuat maksiat nggak boleh disalahkan. Orang berbuat maksiat nggak boleh disalahkan. Maka para ulama kita membantah mereka dengan dalil dalil syariat maupun dalil akal sehat. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah dalil menurut akal sehat. Iya. Manusia itu ketika diperhadapkan pada pilihan duniawi, iya, Misalkan dia mau diberikan hadiah mobil, disuruh pilih. Ada mobil bagus, ada mobil jelek. Kira-kira dia pilih mana? Hah? Yang bagus. Kenapa dia tidak pilih yang jelek, kemudian dia katakan, ini sudah takdir saya. Ya kan? Dia nggak melakukan itu. Tetapi dalam perkara agama ternyata dia pilih yang jelek. Dia pilih mencuri, dia pilih berzina, kemudian dia dia mengatakan itu takdir Allah. Iya, maka ini bantahan mereka secara uh, garis besarnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, saya tambahkan satu lagi untuk keterangan tentang kelompok Al-Qadariyah ini. Ya, kelompok Al-Qadariyah. Kalau tadi tentang golongan Khawarij, seperti yang kita katakan di awal, Khawarij ini adalah kelompok yang lama, tetapi muncul di masa ini dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam nama. Kalau kita mengetahui hakikatnya, maka kita tidak akan tertipu dengan penamaan mereka. Tadi sudah kita sebutkan di antara golongan khawarij yang paling sesat adalah ISIS. Selain ISIS, yang mungkin mengadopsi satu atau dua atau sampai tiga kesesatan khawarij, di antaranya golongan kelompok Ikhwanul Muslimin. ya. Demikian pula kelompok Hizbut Tahrir. Dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya yang mengambil satu atau dua atau bahkan ketiga-tiganya dari kesesatan Khawarij. Iya. Jadi walaupun mereka punya nama baru sekarang, punya nama lain, tetap saja kalau kita mengerti hakikat Khawarij, kita dapat mengenali mereka. Kita dapat mengenali mereka. Baik. Dan itu ditegaskan seperti di dalam uh, sebagian fatwa Syekh Ibnu Bas rahimahullah Demikian pula Syekh Shalal Fauzan bahwa ini termasuk golongan-golongan Khawarij. Demikian pula jemaah sekalian, ingin saya tambahkan di sini tentang golongan Qadariyah. Maka di antara kelompok modern ini yang mengadopsi pemikiran Qadariyah juga termasuk Hizbut Tahrir. Ya, jadi Hizbut Tahrir itu sama dengan Ikhwanul Muslimin bukan hanya satu kesesatan. Banyak kesesatan kelompok-kelompok yang lampau mereka ambil. Bahkan Syekh uh, eh, Salih Al-Fauzan Hafidahullah menyebutkan dalam kitab beliau Lamhatun an dalah kata beliau mereka ikhwanul muslimin ini dan kelompok yang semisal mereka mengumpulkan semua kelompok sesat. Ya. Jadi mereka ini bisa lebih parah dari kelompok sesat-sesat sebelumnya karena mereka menyatukan semuanya. Ya, menyatukan semuanya. Sampai-sampai kata beliau, kalau perlu Yahudi dan Nasrani mereka ingin ajak bergabung dengan mereka. Dan itu terbukti. Itu terbukti di Mesir ada anggota mereka dari kalangan Syiah, dari kalangan liberal, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Iya, itu terbukti di Mesir. Di Indonesia juga begitu. Di Indonesia seperti itu. Iya. Nah, di antara kesesatan disebut tahir di masa ini, mereka juga mengadopsi pemikiran Qadariyah. Berikut saya kutipkan dari ucapan pendirinya Taqiyuddin An-Nabhani yang dia sebutkan dalam kitabnya Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz pertama halaman 96. Dia berkata, dan makna beriman terhadap qada dan qadar baiknya dan buruknya dari Allah adalah mengimani bahwa perbuatan-perbuatan yang terjadi dari atau atas manusia sebagai jabar ketentuan yang telah ditetapkan atasnya tanpa pilihannya dan tidak ada kemampuan baginya untuk menolaknya. Iya. Jadi dia mengatakan uh, beriman kepada qada dan qadar itu persis seperti Jabriyah. Iya, persis seperti Jabriyah, manusia itu tidak punya pilihan. Manusia itu tidak punya pilihan. Walaupun dia mengatakan juga untuk menerapkan syariat Islam, maka manusia itu dia mengatakan manusia itu uh, eh, disitulah dia memilih, di situ dia dia memilih, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kesimpulannya disebutkan oleh para pengikut Hizbut Tahrir sendiri. Ini saya kutipkan dari tulisan mereka. Kesimpulan dari keterangan Anda Bahani di atas, pertama, perbuatan yang menguasai manusia baik yang menimpa dirinya maupun dari dirinya. Iya. Ini kategori pertama perbuatan manusia. Perbuatan yang menguasai manusia. Artinya manusia nggak punya nggak punya apa-apa di situ. Ya, persis seperti keyakinan Jabriyah. Manusia nggak bisa melakukan apa-apa, nggak punya keinginan, nggak punya apa-apa. Sebaliknya kata dia, perbuatan yang dikuasai, yang kedua, perbuatan yang dikuasai oleh manusia. Perbuatan yang dikuasai oleh manusia. Ya. Artinya apa? Allah tidak campur tangan di situ. Itu perbuatan yang dikuasai oleh manusia. Iya. Nah, kata dia, dari dua jenis perbuatan ini, yang pertama termasuk dalam wilayah takdir, yang kedua tidak. Ya, sampai kata dia, manusia beriman atau kafir misalnya duduk atau berdiri, makan minum yang halal atau yang haram, menikah atau berzina, menerapkan hukum Allah atau hukum manusia dan sebagainya, semua itu berada dalam ikhtiar pilihan manusia sepenuhnya. Karena itu pilihan manusia dalam wilayah ini akan dihisab di hadapan Allah kelak pada hari akhir. Jadi persis seperti keyakinan qadariyah. Ya. Manusia kalau menerapkan syariat Islam atau kafir kepada Allah itu pilihannya dia sendiri. Pilihannya dia sendiri, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dan itu persis seperti ucapannya uh, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu adalah ucapannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, itu persis seperti ucapan Abu Jahal atau Abu Lahab. Iya. Imam Nukathir rahimahullah menukil itu adalah ucapan Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Seperti dikatakan Imam Nukathir rahimahullah dalam penafsiran surat At-Takwir ayat ke-29. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Liman sya'a minkum ayyastaqim." Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Ini ayat ke-28-nya. Surat At-Takwir ayat ke-28. Maka ketika turun ayat ini, bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus? Abu Jahal kemudian berkata, Al-amru ilaina. In syi'na staqamna wa in syi'na lam nastaqim. Perkara ini, menempuh jalan yang lurus atau tidak kembali kepada kami. Kalau kami mau kami berlaku lurus, kalau tidak maka tidak. Ini persis seperti ucapan Hizbut Tahrir. Kalau mau beriman, mau kafir, itu pilihan manusia, tidak termasuk takdir Allah kata mereka. Iya. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah fa anzalallahu taala maka Allah menurunkan firman-Nya pada ayat berikutnya At-Takwir ayat ke-29 wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki untuk menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Iya. Jadi inilah keyakinan ahlus sunnah. Manusia memang diberikan pilihan tetapi tetap saja itu tidak keluar dari uh, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, kita masuk bagian yang terakhir. Yang terakhir apa? Golongan yang keempat Al-Murji'ah. Iya. Baik. Tentang golongan Al-Murji'ah. Al-Murji'ah Kenapa dikatakan Murji'ah? Ini juga golongan yang muncul di akhir masa para sahabat. Kenapa dikatakan al-murji'ah? Itu berasal dari kata al-irja. Berasal dari kata al-irja. Yang artinya adalah at-takhir, mengakhirkan. Kenapa demikian? Karena mereka mengakhirkan amalan dari keimanan. Maksudnya apa? mereka menganggap mereka menganggap amalan tidak termasuk dari keimanan. Mereka menganggap amalan tidak termasuk keimanan. Iya. Inilah yang disebut dengan golongan Murji'ah. Mereka menganggap amalan tidak termasuk keimanan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat. Iman itu adalah ucapan dengan lisan amalan dengan anggota tubuh dan keyakinan dengan hati. Jadi iman itu mencakup semuanya. Ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh dan keyakinan dengan hati. Ini pendapat ahlu sunnati wal jamaah berdasarkan banyak dalil. Berdasarkan banyak dalil. Iya. Dan murjia ini ada bersekte-sekte juga. Murjia ini ada bersekte-sekte ada berkelompok-kelompok. Kelompok yang pertama yang mengeluarkan keyakinan dan amalan. Jadi menurut mereka iman itu hanya ucapan saja. Nggak perlu diyakini, nggak perlu diamalkan. Mereka itu adalah Al-Qarramiyah. Ini golongan murjiah yang disebut dengan Al-Qarramiyah. Mereka meyakini iman itu hanya ucapan saja. Nggak perlu diyakini, nggak perlu diamalkan. Jadi cukup dia ucapkan, walaupun dia tidak yakin, walaupun dia tidak amalkan, maka dia orang beriman. Iya. Kemudian golongan yang kedua adalah al-murji'atul gula. Apa murji'ah yang ekstrim. Kata mereka, iman itu adalah keyakinan saja. Tidak perlu ucapan, tidak perlu perbuatan, tidak perlu amalan mereka itulah adalah golongan Jahmiyah. Ya, yang kita sudah sebut Jahmiyah ini beberapa kali. Artinya banyak kesesatannya. Salah satunya adalah mereka termasuk golongan Murji'ah. Iya. Jahmiyah ini juga yang paling ekstrim dari Jahmiyah adalah mengingkari seluruh sifat Allah kecuali satu. Mengingkari seluruh nama dan sifat Allah kecuali satu yang mereka tidak ingkari. Karena kalau mereka ingkari sudah tidak ada Allah. Apa yang mereka tidak ingkari? Wujud Allah. Itu saja. Selain itu semuanya mereka ingkari. Itu wujud itu pun mereka mau ingkari. Tapi kalau mereka ingkari berarti nggak ada Allah. Ya. Itu murji apa namanya Jahmiyah. Tapi di sini kita berbicara tentang keyakinan Jahmiyah bahwasanya iman itu hanya uh, keyakinan saja. Iman itu hanya keyakinan saja, tidak perlu tidak perlu apa? Tidak perlu ucapan maupun perbuatan. Iya. Tidak perlu perbuatan, ucapan maupun perbuatan. Iya. Kemudian Golongan yang ketiga Golongan yang ketiga Yang disebut dengan murjiatul fuqaha dan ini yang paling apa namanya? mending. Yang paling ringan di antara mereka. Tapi tetap saja menyimpang. Murjiatul fuqaha. Kata mereka, iman itu cukup ucapan dan keyakinan. Iya. Cukup ucapan dan keyakinan. Adapun amalan menurut mereka itu hanyalah apa namanya? syarat iman bukan bagian dari keimanan. Bukan bagian dari keimanan. Iya. Jadi intinya iman menurut mereka hanyalah uh, apa namanya? ucapan dan keyakinan. Adapun amalan tidak termasuk dalam kategori iman. Iya. Iman menurut mereka adalah syarat kesempurnaan saja. Ya. Bukan syarat sah tapi syarat kesempurnaan. Ini yang disebut dengan murjiatul fuqaha. Intinya, semua dari tiga golongan ini adalah golongan yang menyimpang. Ulama ahlu sunnati wal jamaah seluruhnya sepakat. Ya. Bahwa iman itu mencakup amalan, eh, keyakinan, dan perbuatan. Uh, afwan, uh, ucapan. Ucapan, amalan ucapan lisan, amalan anggota tubuh, dan keyakinan hati. Berdasarkan banyak-banyak berdasarkan banyak sekali dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, ijma ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Mungkin saya kutipkan satu dari ucapan para ulama yang menunjukkan kesepakatan mereka. Iya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, "Laqitu aktsara min alfi rajulin al ulama bil Ansar, fama raaitu ahadan minhum yakhtalifu fi anna al-iman kaulun wa amalun yazidu wa kus. Aku telah berjumpa dengan lebih dari seribu orang guru, seribu orang ulama dari berbagai negeri. Ini namanya penuntut ilmu. Ya, berguru keliling dunia bertemu dengan lebih dari seribu orang guru seribu orang ulama. Maka aku tidak melihat seorang pun dari mereka berbeda pendapat. Ya, artinya mereka seluruhnya sepakat. Ini yang disebut dengan akidah Imam Al Bukhari. Jadi banyak beliau sebutkan di situ kesepakatan seluruh ulama Al Sunnah yang beliau temui. Maka di antara yang beliau sebutkan annal iman kaulun wa amal. Bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Bertambah dan berkurang. Iya. Jamaah sekalian, ulama ada dua ungkapan tentang iman. Ada yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi dua, ucapan dan perbuatan. Ada pula yang mengatakan tiga. Iman itu adalah uh, ucapan, ucapan lisan, perbuatan anggota tubuh dan keyakinan hati. Tapi dua-dua ini sama. Ya, Dua-dua ini sama. Kenapa? Karena yang pertama itu, yang mengatakan dua, itu ucapan adalah mencakup ucapan lisan dan ucapan hati. Kemudian amalan mencakup amalan anggota tubuh dan amalan hati. Jadi semua sama. Ya, dipahami ya? Jadi kalau kita dapat dua ungkapan ini, hakikatnya sama. Iya. Jadi kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ulama tidak berbeda pendapat akan keyakinan ini. Seluruhnya sepakat dan juga mereka sepakat iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Baik. Jemaah sekalian, walhamdulillah inilah secara ringkas empat akar kesesatan, empat golongan yang merupakan akar kesesatan dari empat inilah tercabang 72 golongan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf dahulu yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, tentunya ini cuma secara global. Kalau kita mau rinci, tentu lebih panjang lagi. Ya, maka kita masih perlu untuk belajar lagi, menggali lagi dari buku-buku para ulama agar kita lebih paham. Ya, tapi yang paling utama adalah kita pelajari terlebih dahulu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau kita sudah pelajari akidah ahlus sunnah wal jamaah, kita sudah mantap, sudah kokoh, sudah paham. Kapan kita menghadapi Eh, ajaran-ajaran yang sesat langsung bisa kita ketahui. Oh ini salah, ya kan? Kita langsung tahu ini salah, ini salah, karena kita sudah tahu yang benarnya. Tapi kalau kita belum tahu yang benarnya, langsung kita pelajari di sini, ini bahaya. Makanya ini jadi lama karena saya harus menjelaskan bantahan-bantahannya, ya bukan sekedar kesesatannya saja. Iya. Walhamdulillah, inilah secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri, ada tanya jawab, saya persilahkan. Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan Kebanyakan ulama, mayoritas ulama tidak mengkafirkan khawarij Artinya ada sebagian ulama yang mengkafirkan khawarij Iya Contohnya apa? kekafiran mereka, menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, menghalalkan yang haram. Seperti kekafiran Yahudi dan Nasrani yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Mereka jadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Apa maksudnya? Mereka bukan sujud kepada pendeta dan rahibnya, tetapi mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh para pendeta mereka. Padahal itu haram. Maka menghalalkan yang haram adalah termasuk kesyirikan dan kekufuran. Hanya saja Khawarij ini umumnya mereka punya penghalang pengkafiran, yaitu apa? Takwil namanya. Termasuk bagian dari kebodohan mereka. Makanya mereka nggak dikafirkan karena bodoh. Iya. Karena mereka itu adalah orang-orang bodoh. Tadi sudah kita sebutkan syarat pengkafiran adalah iqamatul hujjah, adalah ilmu. Iya. Makanya menilai isi sekarang ulama berbeda pendapat. Tapi seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat mereka itu khawarij. Mereka itu khawarij. Tapi ada ulama ahlu sunnah di masa kita ini yang mengkafirkan ISIS. Seperti Syekh Sa'ad At-Tatri Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan ISIS itu kafir, bukan muslim. Iya. Namun Baru dari beliau yang saya dengar pengkafiran. Dari ulama yang lainnya tidak sampai mengkafirkan mereka, melainkan mengatakan mereka itu adalah orang-orang sesat, khawarij. Iya. Nah ini. Jadi ada yang sampai pada pengkafiran, ada yang tidak. Iya. Demikian. Wallahu alam. Silakan Pak. Allah bagaimana Pak yang baik dan yang dan Baik, ya. Ini ucapan benar. Ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Maksud ucapan ini adalah beradab baik kepada Allah. Iya. Beradab baik kepada Allah. Maka kita katakan segala kebaikan datangnya dari Allah. Allah yang menentukannya, Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan segala kejelekan datang dari kita dan dari setan. Maksudnya apa? Kita adalah sebabnya. Namun Allah yang menciptakannya. Hanya saja sebagai adab baik kita kepada Allah, tidak boleh kita katakan Allah yang yang apa namanya memberikan kejelekan kepada kita. Karena pada hakikatnya memang kitalah sebabnya, ya. Karena memang kitalah penyebab segala kejelekan-kejelekan kita. Ya. Itu hakikatnya. Kita tertimpa kejelekan karena kejelekan kita. Jadi manusia itu adalah sebab kejelekan, tetapi Allah yang menciptakan kejelekan tersebut. Iya. Jadi harus kita yakini segala kejelekan, sejelek apapun Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan menghendakinya. Tetapi tidak boleh kita mengatakan Allah berbuat jelek. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk berbuat jelek, maka kita katakan dia telah berbuat jelek, dia adalah orang yang tidak baik. Kalau Allah nggak bisa kita katakan begitu. Sebab Allah menciptakan kejelekan pada hakikatnya bukan karena kejelekan itu sendiri, melainkan hikmah yang terkandung padanya. Iya. Jadi Allah tidak menginginkan kejelekan itu sendiri secara syariat, Ya. Contohnya Allah menciptakan setan. Pada hakikatnya secara syariatnya yang Allah inginkan bukan setannya itu sendiri. Melainkan hikmah yang terkandung padanya. Ya. Dengan adanya setan, maka ada orang-orang yang sabar. Berjuang melawan gangguan setan. Ada orang-orang yang beriman. Tidak melakukan kekufuran, tidak menuruti apa namanya ajakan setan dan ada jihad serta dakwah. Ya, kalau nggak ada setan, mana ada jihad? Ya, kalau nggak ada orang kafir, nggak ada lagi jihad, nggak ada lagi dakwah. Itu yang Allah inginkan. Iya. Jadi segalanya Allah yang menciptakan. Namun penyebab keburukan yang menimpa kita hakikatnya adalah karena dosa-dosa kita atau kejelekan kita sebagaimana firman Allah al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia agar Allah menimpakan apa namanya kepada mereka agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka bertobat itu yang Allah inginkan itu yang Allah inginkan agar kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau begitu, di mana letak kejelekan itu? Kalau kita mengatakan wajib beriman kepada Allah, beriman kepada takdirnya, baik dan buruknya Allah yang menciptakan. Kejelekan itu bukan pada perbuatan Allah, tetapi pada yang Allah ciptakan. Iya. Allah menciptakan setan Perbuatan Allah menciptakan setan itu baik. Di mana jeleknya? Jeleknya pada setan itu sendiri. Iya. Jadi bukan pada perbuatan Allah menciptakannya, pada dia itu sendiri. Namun harus kita yakini semua yang terjadi di alam ini baik dan buruknya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi maksudnya itu adalah sebab. Adalah sebab bukan kita dan setan yang menciptakan melainkan kita sebagai penyebabnya. Baik. Demikian wallahu alam. Silakan. Jamaah tablik seperti dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah termasuk sufi Ya, kelompok ya. dan tadi kita sudah sebutkan beberapa penyimpangan ya. Iya. Itu yang dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka termasuk sufiah modern, sufiah di masa ini. Iya. Uh, dan di dalam buku Fadilah Amal ada berbagai macam ajaran-ajaran yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Ya, di antaranya mereka sebutkan di situ sebuah kisah ada orang yang membaca la ilaha illallah berapa puluh kali kemudian dia bisa mengetahui perkara gaib. Ya. Ya. Ada saya pernah baca, sering saya baca itu dulu. Ya. Di kitab Fadilah Amal. Ya. Yang mengamalkan la ilaha illallah dia bisa tahu perkara gaib, yaitu dia bisa tahu orang yang sudah mati itu termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Iya. Nah ini, ini contoh dan masih banyak lagi penyimpangan mereka. Itu ya termasuk kisah yang lemah. Iya. Jangankan yang lemah, yang palsu banyak di situ. Walaupun banyak juga yang sahih. Ya. Tapi yang lemah dan palsu juga banyak sampai yang merusak akidah yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Iya. Wallahu alam. Hmm. Selamat sebagai imun yang kita tahu dia uh, menyelidiki pemerintahan. Kan, iya. Nah ini, ini pertanyaan penting sekali. Bolehkah kita mengambil ilmu dari seseorang yang memiliki pemahaman menyimpang ini? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau dia melakukan penyimpangan atau kesalahan, bukan dalam perkara-perkara ini masih boleh. Tapi kalau sudah dalam perkara prinsip ini satu saja sudah tidak boleh. Nah, Dahulu ada seseorang yang bernama uh, eh, Al Hasan bin Saleh bin Hayy. Beliau ini orang yang luar biasa. Beliau adalah ahli hadis. Ya, di zaman ini nggak ada bandingannya beliau. Kehebatannya dalam bidang hadis sama dengan Imam Sofyan ats thawri Ya, Sufyan Atauri yang digelari Amirul Mukminin fil Hadis. Kata para ulama, dia sebanding, senilai. Bahkan ada yang mengatakan dia lebih daripada Sufyan Atauri. Ya. Kemudian dia juga ahli fikih. Al Hasan bin Salim bin Al bukan cuma ahli hadis, dia paham fikih, dia ngerti hadis ini maksudnya apa. Dan juga dia ahli ibadah. Ya. Luar biasa ibadahnya. Hanya saja dia punya satu kesalahan. Apa kesalahannya? Kata Imam Ad-Dhahabi rahimahullah, ya rasaifa. Dia memandang boleh melakukan pemberontakan. Padahal selama hidupnya dia nggak pernah memberontak. Cuma dia memandang boleh melakukannya. Maka ulama besar di masa itu seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Yusuf bin Asbab, kemudian Ahmad bin Yunus, zaidah. Ya, seperti disebutkan uh, Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Sirah Alamin Nubala, mereka semuanya mentahzir dia, mengingatkan umat bahayanya orang tersebut. ya Sampai dikatakan oleh Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, ketika mereka mendengarkan dari Waqi, ketika mereka mencatat hadis, kemudian Waqi berkata, "Haddatsana Al-Hasan," mereka nggak mau catat. Ya. orang heran, kenapa? Mereka bilang ini. Ya. Dia, dia punya pemahaman khawarij. Ya. Jadi seperti itu. Hanya satu penyimpangannya dan kelebihannya luar biasa. Gak ada orang di masa ini mungkin gak ada yang sebanding dengan dia. Ahli hadis, ahli fikih, ahli ibadah. Ya, ahli hadis dulu gak percaya seperti ahli hadis sekarang. Mereka hafal seperti komputer. Ya. Ahli hadis dahulu dan ahli ibadah. Ahli ibadah dahulu nggak seperti ahli ibadah sekarang. Luar biasa ibadah mereka. Tapi ulama besar di masa itu melarang kaum muslimin untuk belajar dari beliau ini. Karena satu kesalahannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kesalahannya berat. Berat kesalahannya. Satu tapi berat. Iya. Yang akan menyebabkan orang itu keluar dari ahlus sunnah. Jadi, subhanallah, jadi sia-sia uh, ilmunya dan amalannya. Iya. Sama dengan khawarij dahulu. Mereka ibadahnya begitu hebat, tapi karena dibangun di atas akidah yang rusak, maka menjadi sia-sia amalan mereka. Menjadi sia-sia amalan mereka, Nabi SAW mengatakan, mereka itu adalah kilabun nar, syarukat latah tahta adimis sama, anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Iya. Jadi demikian yang dijelaskan para ulama, wallahu alam. Iya. Silakan. saja eh, Syria tidak peduli dengan ini pemerintah maupun Iya. Eh, eh, hmm. Berbicara Suriah ya, ini berat sekali, ya kondisi di sana. Hmm. Dan tentunya kita merujuk kepada para pendapat-pendapat para ulama. Ya. Setahu saya dulu sebelum terjadi perang besar-besaran ini Syekh Saleh Al Fauzan melarang mereka untuk melakukan pemberontakan. Ya. Syekh Saleh Al Fauzan melarang mereka untuk melakukan pemberontakan. Karena apa? Walaupun dia itu udah pantas. Nah, sekarang kita tambahkan satu faidah. Bagaimana tadi kan kita berbicara tentang pemimpin yang zalim. Sekarang bagaimana kalau dia sudah kafir? Ya. Kalau dia sudah kafir, itu sudah pantas kita memberontak kepadanya. Ya. Dan uh, Syekh Saleh al haidan termasuk yang mengkafirkan Asad, Basar Asad. Ya, Saleh al haidan mengkafirkan dia. Ya, Katakanlah dia sudah benar-benar kafir atau satu pemerintah sudah benar-benar kafir. Itu tidak otomatis kita boleh memberontak kepadanya. Harus kita punya kemampuan dulu Ya, bukankah Allah telah mengatakan wa a'iddu lahum Siapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan yang kalian sanggupi. Ya. Jangankan kita Nabi Isa alaihi salam tidak mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj kelak di hari di akhir zaman. Maka Allah perintahkan kepada beliau lari. Ya. Jangan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Berlindung di Bukit Tur, bawa seluruh kaum muslimin. Ya. Karena nggak mampu. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi walaupun penguasa itu sudah kafir, tidak otomatis kita langsung semangat menyerang. Kalau kita nggak hitung-hitungan kemampuan, bisa jadi mudaratnya lebih besar. Iya. Jadi uh, apa namanya di suria itu berat untuk kita berpendapat, melainkan kita mengikuti pendapat-pendapat para ulama yang pasti negeri Saudi Arabia sendiri yang apa namanya? negeri para ulama demikian pula para ulama Saudi menganjurkan kita untuk membantu kaum muslimin yang dizolimi. Ini yang pokok kita pahami. Menganjurkan kaum muslimin membantu kaum muslim uh, kaum muslimin di Suriah yang dizolimi. Sekarang mereka dizolimi oleh pemerintahnya yang Syiah yang kafir. Bergabung dengan Rusia yang kafir, komunis. Kemudian Syiah Iran dan Syiah Lebanon. Ya, ditambah juga Cina dan orang-orang kafir yang lainnya. Maka ini sudah jelas peperangan antara muslim dengan kafir. Iya. Maka ulama-ulama men, me, menganjurkan kita untuk membantu mereka semampu kita, sekemampuan kita. Adapun untuk ikut berjihad ke sana, maka harus dengan izin pemerintah. Ini termasuk prinsip penting di dalam jihad. Jihad itu harus bersama dengan pemerintah kaum muslimin, pemerintah kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa Imam itu adalah perisai, peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dijadikan sebagai tameng. Iya. Jadi uh, barangkali ini secara garis besar yang terjadi di Suriah harus kita perhitungkan matang-matang walaupun pemimpin itu sudah kafir jangan sampai malah memunculkan mudarat yang lebih besar dan tidak kita ragukan lagi yang terjadi di sana adalah kemudaratan harus kita ambil pelajaran jangan kita buat seperti itu ya dan itu tidak menafikan kita membantu mereka ya kita membantu kaum muslimin di sana semampu kita ya minimal kita doakan ya intinya kalau kita mau berfatwa tentang apa namanya surya mesti kita ikuti ucapan-ucapan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. ya Dan saya belum tahu ada ulama yang menganjurkan berjihad ke sana, melainkan harus dengan izin para pemimpin. Ya, itu syarat. Kita nggak boleh keluar dari negeri kita untuk pergi berjihad dimanapun tanpa izin dari pemimpin itu termasuk dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kata sesuatu Fauzan hafidahullah, jihad yang tanpa pemimpin ini adalah jihadnya khawarij adalah jihadnya khawarij. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Gimana gimana akhir? Menegur pemimpin. Iya. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Tadi kita sudah sebutkan menghadapi pemimpin yang zalim, pertama sabar, yang kedua apa? Berdoa. Itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti kita mendiamkan pemimpin yang zalim. Harus ada usaha untuk memperbaiki. Namun kita nggak dibebankan untuk memperbaiki kecuali semampu kita. Ya, jangan memaksakan diri yang kita nggak mampu melakukannya. Kalau kita hanya mampu bersabar, mampu berdoa, belum mampu memperbaiki lebih daripada itu, ya sampai situ saja. Doa itu luar biasa. Ya. Doa itu luar biasa. Ya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Menasehati pemimpin tidak sama dengan menasehati orang biasa. Ada caranya tersendiri. Ya. Di dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan hadis ini diamalkan oleh para sahabat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a um, man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan." ولكن falyakhlu bihi Wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi عليه Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jangan dia tampakkan terang-terangan. Ya. Ini termasuk metode khawarij tadi. Ya. Khawarij sejak awal muncul yaitu Dhul Khuwaisirah. Ya, benihnya di masa Rasulullah SAW. Melainkan wasallam. kata Nabi SAW, hendaklah dia pegang tangannya, diajak menyepi kemudian sampaikan. Kalau dia terima, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, sudah. Sampai disitulah kewajibannya. Ya, nggak usah memaksakan diri lebih daripada itu. Yang penting sudah disampaikan tinggal doakan. Ya. Mungkin kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing berapa kali kita mendoakan pemimpin dalam sehari atau dalam sepekan atau dalam sebulan, ya. Banyak orang yang hampir-hampir nggak pernah mendoakan para pemimpin. Padahal doa itulah senjata orang mukmin yang paling kuat. Iya. Jadi demikian cara menasihati pemimpin. Tidak boleh dilakukan terang-terangan. Artinya dengan apa saja asal jangan terang-terangan. Apakah melalui surat, ataupun melalui orang-orang dekatnya, ya dan lain sebagainya. Intinya tidak boleh terang-terangan. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada jalan sama sekali untuk menyampaikan nasihat, mau bertemu nggak bisa, ya? Siapa kamu mau bertemu mau bertemu presiden misalkan, ya? Kirim surat nggak nyampe, nggak ada jalan sama sekali. Apakah boleh kita melakukan demonstrasi? Jawabannya tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Sabar dan berdoa. Iya. Itu hanya akan menambah kemudaratan. Iya. Dan demonstrasi itu termasuk kategori tidak ah, karena mereka ingin merubah kemungkaran. Merubah kemungkaran itu adalah ibadah. Ibadah itu harus mencontoh Rasulullah SAW. Kalau melakukan demonstrasi, Berarti tidak mencontoh beliau. Dan juga termasuk kategori tasyabuh. Menyerupai orang kafir. Itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Jadi, itu caranya menasihati pemerintah disampaikan dengan uh, cara sembunyi-sembunyi tidak ditampakkan kepada khalayak kalau mampu melakukannya. Kalau tidak ya doa, doakan. Ya, doakan saja. Iya. Barangkali eh, eh, itu nanti dari yang sebab kadang-kadang orang secara tafsir Sebuah negara itu masjid masih didirikan, Solat Jumat masih eh, masih uh, didirikan, Solat Jumat azan dan sebagainya. Islam itu masih dua tetapi masih pemerintah yang dicop pada zalim. Jadi situ mana Zalim mana yang patut yang menjadi kefahaman Kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama adlamu zulm. Kedaliman terbesar yaitu syirik. Yang kedua zulmul insan nafsahu. Kedaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Yaitu apa? Semua perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga zulmul insan ghairahu. Kedaliman seseorang terhadap orang lain. Iya. Kedaliman seseorang terhadap orang lain itu ada tiga macam. Pertama, kezaliman terhadap kehormatan. Ya, seperti menggibah, menjelek-jelekkan, menghina, itu bahaya. Kemudian yang kedua, kezaliman terhadap harta. Seperti mencuri, merampas, dan juga termasuk pajak. Ya. Kezaliman terhadap harta. Ya. Kemudian yang ketiga, kezaliman terhadap darah. Ya seperti pembunuhan atau memukul melukai. Ya. Jadi kalau dia melakukan salah satu dari kedoliman-kedoliman ini, maka disebut pemerintah yang dolim. Iya. Nah, intinya uh, satu pemerintahan diperintahkan untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Kalau dia tidak melakukan yang menyeluruh, dia bisa disebut fasik, zalim atau kafir. Iya. Bisa disebut fasik, zalim atau kafir. Iya. Kapan dia kafir? Tadi sudah kita jelaskan. Kalau dia melakukan satu dari tiga perkara tadi. Iya. Dan bisa jadi zalim, bisa jadi fasik. Iya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Kemudian soal itu yang diangkat sebagai imam hadis, pelajar hadis itu. tapi masih apa itu, eh, dalam kuliah dia menyebut dengan, dengan eh, tawasul kepada Nabi yang sudah wafat itu adalah khilaf. Baik. bertawasul bertawasul kepada uh, Nabi Shallallahu itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama menjadikan beliau perantara sebagai uh, per, sebagai perantara dalam berdoa. Ya, contohnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, teruskanlah doaku kepada Allah." ya ya Rasulullah sampaikanlah doaku kepada Allah maka ini ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat itu kekufuran kufur akbar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam kalau tawasul seperti ini itu nah artinya dia berdoa kepada Rasulullah. Itu sama dia dengan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kabulkanlah doaku." Tidak ada bedanya kalau dia mengatakan, "Ya Rasulullah, teruskan doaku kepada Allah." Gak ada bedanya. Sama. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, itu adalah kekufuran. Nah, yang kedua, memang dinukil ada perbedaan pendapat ulama. Bertawasul dengan memohon kepada Allah secara langsung, tetapi menyebutkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya orang mengatakan, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya kan? Dia minta kepada Allah, tapi dia sebut kehormatan Nabi Muhammad SAW. Iya, memang ada dinukil, sebagian ulama membolehkan, tetapi pendapat yang benar itu tidak dibolehkan karena tidak ada dalil. Namun itu tidak sampai kekufuran. Itu masuk kategori bid'ah, namun tidak sampai pada kekufuran. Iya, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Itu termasuk kategori bid'ah. Ya, wallahu a'lam. So taat pada pemerintah termasuk dalam beramal seperti terlihat dalam syarat sunnah syarat sunnah Imam Imam ini mengatakan taat ah, pada pemerintah dan dia memasukkan taat ah, pada pemerintah ini masuk dalam buku-buku yang soal akidah ada juga yang pendapat dia bukan masuk dalam uh, akidah malah dia masuk dalam buku kitab. jadi bagaimana kita nak menasihati orang yang mempunyai pandangan begini kita nasihati dengan menukil ucapan-ucapan para ulama. Tadi saya sudah nukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula ucapan Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya. Salah satu prinsip utama di dalam manhaj Ahlus Sunnah Awal Jamaah adalah merujuk kepada para ulama. Merujuk kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak mengetahuinya. Iya. Jadi ini yang pertama merujuk kepada para ulama. Ya. Ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian kita perhatikan dalil-dalilnya. Ya, perhatikan dalil-dalilnya. Nah, tadi saya nukil di antara dalilnya. Uh, Syekh Nuthaimin rahimahullah mengatakan apa yang dilakukan Abdul Khuwaisirah ketika dia mengatakan eh ya Muhammad faina kalam lam ya, dia melakukan pemberontakan dengan kata-kata. Kata Syekh Nuthaimin rahimahullah, ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan itu adalah pemberontakan, walaupun bukan dengan senjata. Ya. Pertama itu ada dalil, yang kedua ada penjelasan ulama ahlu sunnah. Ya. Jadi, ini yang kita ikuti. Dalil dan penjelasan ulama ahlu sunnah wal jamaah, tinggalkan pendapat-pendapat kita. Ya tinggalkan pendapat-pendapat kita. Ya. Ini yang berbahaya kalau kita lebih mendahulukan pendapat-pendapat kita dan meninggalkan para ulama besar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, al barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian. Ya. Nah, ketika seorang penuntut ilmu dia mengandalkan pemahamannya, pendapatnya dan tinggalkan pendapat para ulama, ini bahaya. Inilah salah satu apa namanya sebab munculnya berbagai kesesatan.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 وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته